Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah yang mana sekarang kita masih berada pada penyebutan keutamaan-keutamaan segenap para sahabat penyebutan mengenai keutamaan-keutamaan segenap para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain Naam. Kita lihat apa yang beliau sampaikan secara terperinci di sini. Summahum radhiyallahu anhum fi ma bainahum. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Perhatikan baik-baik syarahnya itu ya. Kemudian mereka yaitu para sahabat bertingkat-tingkat keutamaannya di antara mereka. Secara global semua para sahabat penduduk surga. Semua para sahabat penduduk surga secara global. Cuman di antara para sahabat tersebut, barakallahu fikum, ada yang memiliki keutamaan-keutamaan. Secara globalnya lagi, orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang ansar. Orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar. Kenapa? Nah, karena mereka mengumpulkan dua perkara. Jama'u bainal hijrah wa nusrah. Apa itu ya? Sisi kenapa kita mendahulukan atau para ulama atau penjelasan mendahulukan bahwasanya orang-orang muhajirun afdal al ansar apa tadi? Jama'u bainan nusrah wal hijrah. Karena mereka mengumpulkan antara nusrah menolong Rasulullah dan hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaan-keutamaan ditinjau per individu niscaya berbeda-beda ada sebagian individu Ansar lebih utama daripada individu Muhajirin. Mahum. Tapi kalau diglobalkan, mana yang lebih abdul tadi? Muhajirun. Lebih abdul daripada Ansar. Karena apa tadi? Mengumpulkan dua perkara yaitu hijrah dan nusrah. Hijrah itu berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama Rasulullah, nusrah menolong Rasulullah SAW. Nah, kita lihat rinciannya. Fala syakka annal muhajirin afdal al ansar. Enggak diragukan lagi bahwasanya orang-orang muhajirin lebih afdal daripada orang-orang ansar. Kenapa? Li'anna Allah qaddamahum fi dzikr. Dikarenakan Allah taala menyebutkan di dalam penyebutan. Dalam surat apa? Surat At-Taubah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Didahulukan apa? Takdimul muhajirin Al ansar yadullu ala anna al-muhajirin afdal min al-ansar. Apa itu ya? Mendahulukan orang-orang muhajirin penyebutan dalam ayat tersebut daripada orang-orang ansar menunjukkan bahwasanya orang-orang muhajirin lebih afdal daripada orang-orang ansar. Mahum muhajirin istilah untuk orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Orang-orang ansar istilah bagi orang-orang penduduk asli Madinah yang memberikan bantuan dan pertolongan segenap penduduk Makkah yang pindah ke Madinah bersama Rasulullah. Apa maksudnya ya? Antum masih bingung. Apa sih Muhajirun? Apa sih Ansar? Pasti bingung antum kan? Coba sebutkan. Apa itu Muhajirun? Apa itu Ansar? Eh? Rusak? Susah ungkapkan. Taib Allah yashfiq. Mungkin sakit gigi ya. Kita doakan aja. Allah yashfiq. Nah, barakallahu fikum. Coba antum ungkapkan. Antum masih bingung nggak perbedaan Ansar dan Muhajirun? Bingung nggak antum? Bingung nggak? Siapa Muhajirun siapa Ansar? Masih bingung nggak? Masih? Oh, antum masih bingung nggak antum sama? Coba siapa itu orang-orang Ansar, siapa itu orang-orang Muhajirun? Apa? Naam, orang-orang Muhajirun orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Ingat-ingat itu ya. Orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah dari Makkah ke mana? Ke Madinah. Orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah yang menyambut kedatangan hijrahnya penduduk Makkah ke Madinah. Antum masih bingung enggak antum? Eh, bingung enggak antum? Coba sebutkan. Apa? Orang-orang majrun orang-orang yang apa tadi? Ewa, orang ansar penduduk asli Madinah yang berikan pertolongan nam kepada Rasulullah dan segenap orang-orang yang hijrah bersama beliau. Itu yang baik-baik itu nak tayyib. Kita lihat sini barakallahu fikum wa li'annahum taraku amwalahum wa auladahum wa Dikarenakan orang-orang muhajirin, perhatikan dalam syarah itu ya. Dikarenakan orang-orang muhajirin, mereka meninggalkan harta-harta mereka, meninggalkan anak-anak mereka dan meninggalkan negeri-negeri mereka. Wa hajaru fi sabilillah azza wa dan mereka berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allah telah berfirman, Ya "Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah." Mereka orang-orang yang mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Dan mereka orang-orang yang menolong Allah dan Rasulnya ini disebutkan sini. Ingat-ingat ya, sisi pendalilan keutamaan orang-orang muhajirin. Nah, barakallahu fikum dibanding orang Ansar. Li'annahum jama'u bainan nusrati wal hijrah. Itu ingat baik-baik. Nah, karena terkadang kita ingat di saat ini, mungkin nanti di saat-saat akan datang lupa gitu loh. Ingat baik-baik itu ya. Nah, barakallahu fikum karena manusia itu dinamakan al-insan likasrati nisyani. Al-insanu sumya insanan likasrati nisyani. Jadi insan manusia itu dinamakan insan karena banyak lupanya. Paham ya? Oleh karena itu kita harus mengakui kalau kita ini orang-orang yang bisa dikatakan masih lemah. Paham ya? Berbeda kita dengan para imam terdahulu yang mereka hafalannya kuat, hafalannya luar biasa. Terkadang diantara mereka pun apa? gak mencatat pun, mendengar saja, masya Allah. Hafal semua hadis yang disampaikan oleh gurunya, ya? Tapi kalau kita kan generasi belakangan, banyak fitnah, banyak ujian, banyak cobaan, sudah direkam, sudah dicatat, dengar langsung, tapi masih lupa juga manusia. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita harus merasa diri kita ini eh, barakallahu fikum kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga ada motivasi untuk semangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Berikutnya. Tsumma afdalul muhajirin humul khulafa'ar rasyidun al-arba'ah. Kemudian dari kalangan muhajirin yang paling afdal adalah al ar rasyidun. Perhatikan baik-baik. Dari kalangan muhajirun yang paling afdal adalah al ar rasyidun. Siapa itu al-khulafa'ar rasyidun? Akhusain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib digelarin al-khulafa ar-rasyidun, para pemimpin karena mereka memimpin setelah Rasulullah SAW Wasallam dengan al-khilafah an-nubuwah. Sama itu maksudnya ya. Naam. Abu Bakar As-Siddiq, siapa namanya? Abdullah bin Abi Kuhafah. Abu Bakar Siddiq namanya Abdullah bin Abi Kuhafah. Bapaknya itu kunyahnya Abu Kuhafa, namanya Utsman. Jadi Abu Bakar Siddiq namanya siapa? Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Abi Kuhafa. Digelari dengan As-Siddiq karena jujurnya beliau, setianya beliau dengan Rasulullah SAW sejak awal hingga beliau hijrah ke Madinah dan hingga beliau meninggal dunia. Nah, masya Allah. Berikutnya, Suma Umar Al Faruq, kemudian Umar Al Khattab Al Faruq. Kunyahnya siapa? Al-Faruq itu gelarnya, kunyahnya siapa Umar Khattab? Hadis pertama yang kita hafal kemarin. Abu Hafsil, Ahsan, Abu Hafsil. Kunyahnya Abu Hafsil, Umar Khattab. Digelari Al-Faruq, kenapa? Kenapa? Kenapa digelarin Al-Faruq? Terlalu umum itu ya, yang simpel aja. Kenapa digelarin Al-Faruq? Ala'anna Allah farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Paham ya? Digelarin Al-Faruq dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara al-haq dengan al-batil dengan sebab Umar Khattab. Paham Paham insyaallah ya? Naam barakallahu fikum. Umar Al-Faruq. Hingga beliau naam kuatnya beliau, imannya beliau sangat kuat sekali barakallahu fikum. Naam barakallahu fikum hingga beliau digelari dengan apa? Hingga beliau ditakuti setan. Bayangkan tuh. Setan itu kalau lewat ketemuan Khattab nyari gang lain, nyari jalan yang lain. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Umar, inna syaitan la yafiru minka Wahai Umar, sungguh setan itu kalau ketemu kamu lari. Naam. Lau salakta fajjan la salaka syaitan fajjan wa fajjik. Nah, artinya apa? Kalau seandainya kamu berjalan di suatu gang, niscaya setan mencari gang yang lain, bayangkan. Takut dengan Umar Khattab lalu. Masya Allah, imannya sangat kuat sekali dan firasatnya sangat kuat. Umar Khattab radhiyallahu anhu firasatnya sangat kuat sekali. Di antara firasat yang sering dinukilkan oleh para ulama adalah mengenai apa? Ayat turunnya apa? Nah, wajibnya berhijab. Ayat dalam dalam surat al azab ayat yang ke-59. Saat itu Saudah istri Rasulullah sallallahu Nah, barakallahu fikum hendak melakukan qada'il aja Nah, karena bisa dikatakan saat itu belum ada kamar mandi seperti sekarang ini ya, di padang pasir, sahra. Kemudian Umar Khattab mengatakan, "Aku tahu kalau kamu itu saudah. Intinya itu bukan untuk menggoda bukan, tapi pengen sekali kalau turun ayat hijab itu loh. Karena saat itu sebelum turun ayat hijab bebas. Paham ya? Misalkan nah melihat wajah atau belum tertutup itu bebas sebelum turun ayat hijab. Akhirnya setelah pulang Saudah radhiyallahu anha melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Umar tadi mengatakan seperti ini seperti ini." Ternyata benar. Tidak lama kemudian turun ayat hijab tadi. Turun ayat apa? Hijab dalam surat apa? Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur Artinya apa? Rasulullah sallallahu diperintahkan wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri segenap kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Bayangkan itu. Semuanya tertutup. Hatta wajah ditutup barakallahu fikum. Bayangkan itu. Dan kemudian apa tujuannya apa? Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Tujuannya orang berhijab, bersadar itu tujuannya apa tujuannya? Agar tidak diganggu dan mudah dikenal. Antum kalau di kampung misalkan, Pak, tahu enggak rumahnya si fulana itu? Fulana yang mana ya? Anak enggak kenal itu loh umu fulan, apalagi umu-umu. gak kenal dia. Oh itu yang pakai cadar itu. Oh yang pakai cadar. Tahu dia. Karena pakai cadar dikenal di kampung itu karena di kampung itu enggak ya ada yang pakai cadar kecuali dua orang saja misalkan. Paham ya? Mudah dikenal satu. Kedua, tidak diganggu. Biasanya perempuan-perempuan diganggu, eh, itu biasanya perempuan-perempuan yang berdandan, tidak bercadar, tidak tertutup auratnya, diganggu laki-laki hidung belang. Paham ya? diganggu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau bercadar coba, takut mereka. hitam-hitam ini. Jangan-jangan eh, takut. Mau ganggu takut mereka. Terbukti ini ya. Oleh karena itu kita semangat saudari-saudari kita yang belum berhijab nasihati. Keluarga kita yang belum berhijab nasihati agar mereka berhijab, menutup aurat ke seluruh tubuhnya. Nah, agar apa? mudah dikenal dan tidak diganggu. Benar atau tidak? Coba Pusat kecantikan di mana? Di lutut atau di siku? Di wajah. Oleh karena itu tutup. Orang terfitnah karena lihat wajahnya. Jarang sekali orang lihat tumit yang terfitnah, wajahnya. Malah yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yaitu menutup celah-celah fitnah tidak akan sempurna kecuali menutup wajahnya, maka menutup wajah hukumnya wajib. Paham ya? Wajib hukumnya na barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Summa Utsman dunurain. Kemudian Utsman dan Affan dunurain. Nah, ini pertanyaannya ini. Sudah berulang-ulang. Nah, barakallahu fikum pertanyaan ini. Utsman bin Affan digelari dengan dunurain. Kenapa? Ah, Abdullah karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Siapa dan siapa? Rukayah dan Ummu Kulsum. Ahsan. Utsman bin Affan, Dunurain, orang yang memiliki dua cahaya karena menikah dengan dua putrinya Rasulullah SAW. Siapa dan siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ayo, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Naam. Berikutnya, Summa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anil jami'. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kunyahnya Abdul Husain atau Abdul Hasan. Digelari dengan apa gelarnya? Ingat enggak kemarin lu? Apa gelarnya? Siapa? Saifullah. Saifullah itu nama orang. <laughs> nah, barakallahu itu. Apa antum ingat enggak antum gelarnya? Pernah dengar enggak antum gelarnya Ali bin Abi Thalib? Antum? Haidarah asal Haidarah pandai memainkan pedang Haidarah nah sampai-sampai ada ungkapan itu pantunnya aslinya ada pantunnya cuma tak sebutkan kesimpulannya aja samatni ummi Haidarah ibuku menamakan diriku dengan Haidarah pandai memainkan pedang nah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sahabiyul jalil nah barakallahu fikum seperti itu kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah Summa baqiyatul 'asyrah al-mubasysyirin bil jannah. Kemudian sisa yang berikutnya adalah apa? Sisa 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga. Ini pertanyaan bisa dikatakan ringan, tidak berat bagi orang-orang sudah menghafalnya. Paham ya? Setelah khulafa ar-rasyidun sisa 6 orang yang nanti genap menjadi 10 orang yang dikasih kabar nah dengan kabar gembira masuk surga. Siapa saja itu? Ingat gak antum? 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga. Empat sudah selesai. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enam, sebutkan. Abdurrahman bin Auf. Apa? Antum. Abu Ubaidah Ibn Jarrah, naam. Sa'ad bin Abi Waqqas, ewa. Talha bin Ubaidillah, naam. Subhanallah. Naam. Satu lagi. Satu lagi. apa Sa'ad bin Zaid Mami ingat-ingat ya nah barakallahu fikum disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi hadisnya Na barakallahu fikum riwayat Tirmizi atau Ahmad juga ya hadisnya Abdurrahman bin Auf sebutkan satu rangkaian itu Abu Bakar fil jannah Umar fil jannah Utsman fil jannah Ali fil jannah Abdurrahman bin Auf fil jannah Abu Ubaidah fil jannah Kemudian Zubair bin Awam fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah. Sepuluh-sepuluhnya disebutkan dalam satu hadis itu. Paham ya? Dengan semakna seperti itu barakallahu fikum. Kemudian urut-urutannya ingat-ingat ya, jadi ya. Urut-urutan yang pertama tadi adalah khulafaur rasyidun. Kemudian berikutnya sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Yang berikutnya summa ahlu badrin. Kemudian orang-orang yang ikut tragedi perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun berapa? Pada tahun berapa? Dua apa? Dua Hijriah bulan apa? Bulan Ramadan. Saat itu yang ikut berapa pasukannya? Di kalangan kaum muslimin? Tiga ratus berapa? Nah, 313 eh, sampai berkisar kurang lebih 319 atau sebagian ada 340-an ya. Nah, orang-orang musyrikin awas 900 sampai 1000. Amin ya? Pada tragedi perang Badar tersebut siapa yang menang? Kaum muslimin. Tapi di situ di saat-saat tersebut ada pentolan orang-orang kafir Quraisy yang meninggal dunia dibunuh. Siapa itu? Ingat enggak antum? Siapa? Hah? Abu siapa? Abu Jahal namanya siapa? Amr bin Hizam keliru. Sedang lihat keliru juga ya. Labas. Siapa namanya? Amr bin Hisham. Jangan keliru. Kalau Amr bin Hizam keliru. Paham ya? Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Dulunya sebelum dia digelari Abu Jahal, kunyahnya apa? Abul Hakam. Siapa yang membunuh Abu Jahal ini? Nah, pertanyaannya itu. Disebutkan dalam kitab Al-Fusul Fisiratul Rasul. Yang bunuh tiga orang. Yang satunya ini hanya melengkapi, menyempurnakan saja. Siapa dan siapa? Muawid bin Muawid bin Antum tahu? Ang ah, Mustafa tahu? Atum tahu? Atum ingat Abdullah? Atum ingat Abdurrahman? Ada yang Usama? Muawid bin Afra. Muawid bin Afra. Afra. Paham ya? Satu. Yang kedua? Hmm? Yang kedua siapa? Siapa itu? Muadzin <laughs> ini lain kali ini. Muad bin Amr bin Jamuh namanya. Dikenal dengan Muad bin Amr bin Jamuh. Ini dua orang ini ingat-ingat ya, Muawid sama Muad. Muawid bin Afra sama Muad bin Amr bin Jamuh. Nafar ya. Nah, barakallahu fiikum. Awa, Muawid bin Afra sama Muad bin Amr bin Jamuh. Awa. Yang menyempurnakan siapa? Kan tiga orang. Muawid bin Afra, sana Mu'ad bin Amr bin Jamuh, kemudian yang menyempurnakan siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi tiga orang. Nah, antum bisa ngulangi? Bisa ngulangi antum? Coba. Muawid bin Afra, eh, eh Mu'ad bin Amr bin Jamuh, Abdul Mas'ud, itu yang bunuh Abu Jahal. Allah musta'an. Kata beliau, "Tsumma ahlu Badrin alladzi syahidu ghazwat Badrin." Kemudian ahlu Badr yang mereka ikut apa menyaksikan perang Badr. Nah, ingat-ingat ya, perang Badr terjadi pada tahun 2 Hijriah di bulan apa? Ramadan. Kaum muslimin diberikan kemenangan yang sangat luar biasa dan bahkan Allah telah turunkan bantuan dari langit. Para malaikat pun ikut andil membantu kaum muslimin di perang Badar tersebut. Nantinya ternyata apa? Orang-orang kufar Quraisy gak terima. Mereka ingin balas dendam. Dikumpulkanlah pasukan-pasukan sekutu-sekutu musuh kaum muslimin oleh siapa? Abu Sufyan bin Harb. Paham ya? Dikumpulkan hingga terjadilah tragedi peperangan berikutnya yaitu perang apa? Perang Uhud. Terjadi pada tahun berapa perang Uhud? pada tahun 3 Hijriah. Bulan apa? Bulan Syawal. Nah, di perang Uhud itu Abu Sufyan bin Harb ingin balas dendam. Membawa pasukan berapa jumlahnya? 3000 pasukan bayangkan. Kaum muslimin saat itu yang berangkat awal mulanya 1000 pasukan, tapi sampai di tengah perjalanan digembos-gembos nih oleh oknum yang sangat jahat, kurang ajar, licik. Siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin. Pulang balik mundur berapa ratus? 300. Akhirnya 700 melawan 3000 tadi. Allah telah takdirkan di perang Uhud. Nah, barakallahu fikum kaum muslimin terkalahkan di situ. Paham itu ya? Hingga pamannya Rasulullah terbunuh. Siapa itu pamannya Rasulullah yang terbunuh di perang Uhud? Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa yang bunuh? Wahsy tapi ternyata Wahsy ini barakallahu fikum, Allah taala berikan hidayah dan masuk Islam dan dia termasuk salah satu yang membunuh siapa? Muslimah al-Kadzdzab. Nah, barakallahu fikum, nasallahu salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kisahnya kalau antum mau lihat secara panjang lebarnya di kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Barakallahu fikum, hafizakumullah, walhamdulillahirabbil alamin.